Mudah-mudahan dengan demikian seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Masyarakat muslimin terlebih pada hari ini atau bulan ini yaitu bulan Rajab. Marilah kita senantiasa berupaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena beribadah pada bulan Rajab itu sama halnya mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena bulan Rajab adalah rentetan dari bulan yang sangat mulia yaitu Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan kita Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu kata Nabi adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulanku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati, sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Bulan Rajab dikatakan bulannya Allah karena Allah banyak menurunkan barokat, rahmat, pemberian-pemberian perlindungan, pahala yang berlimpah ruah kepada umat manusia. Sedangkan bulan Sya'ban di situ Nabi senantiasa berkonsentrasi untuk memperbaiki atau menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada bulan Sya'ban beliau benar-benar berjihad di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk Allah atau hamba Allah dan bulan Ramadan diperuntukkan untuk kita umat Islam di sanalah letak kita memperbanyak ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyar muslimin kalau demikian bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia. Apalagi bulan Rajab termasuk dalam kategori al-asyhurul hurum, bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ada empat bulan, yaitu pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Itu tergolong dengan al-asyurul hurum, bulan-bulan yang sangat suci dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain beliau bersabda afdalus siyam ba'da ramadan syahrullahil muharram semulia-mulianya puasa dalam kutip puasa sunnah ba'da ramadan setelah bulan suci ramadan alias selain bulan suci ramadan itu adalah Syahrullahil Muharram yaitu berpuasa pada al-ashurul hurum, bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah sebagaimana tadi disebutkan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Karena itu kalau kita berpuasa pada bulan ini sangatlah istimewa bahkan termasuk afdol menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada kelompok yang melarang orang berpuasa pada bulan Rajab kata mereka tidak ada dalilnya yang sahih padahal dalil tadi yang saya sebutkan afdalus siyam ba'da Ramadan semulia-mulia puasa pada bulan selain bulan suci Ramadan adalah syahrullahil muharram yaitu berpuasa pada al-asyhurul hurum empat bulan yang sebagaimana tadi disebutkan itu adalah hadis rawahu muslim diriwayatkan oleh imam muslim berarti hadisnya sahih kalau ada orang yang mengatakan tidak disunnahkan dan tidak dianjurkan berpuasa pada bulan rojab berarti dia telah ingkar kepada hadis Nabi Muhammad SAW. hadis sahih rawahul muslim yang diriwayatkan oleh imam muslim karena itu kalaupun kita ingin melaksanakan puasa pada bulan Eh, rojab tidak usah takut dikatakan bid'ah atau tidak ada dalilnya karena memang ada ajarannya yaitu hadis rawahu Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masa muslimin di lain itu juga ada anjuran dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bisa diamalkan pada bulan rojab Suatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang suatu kondisi di surga bahwa ada tempat di surga yang di situ disifati ada sungai yang mengalir dan airnya itu semanis madu kata beliau dengan sangat jernih bahkan baunya sangat harum itu sebuah sungai di surga tatkala beliau mengatakan atau menceritakan tentang kondisi di surga tersebut ada sahabat yang bertanya liman ya Rasulullah itu untuk siapa atau diperuntukkan untuk siapa ya Rasulullah beliau mengatakan diperuntukkan orang yang banyak membaca sholawat kepadaku kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab jadi kalau kita senang bersolawat khususnya pada bulan Rajab memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kelak kita akan ditempatkan di dalam surga yang mengalir sungai yang sangat jernih, sungai yang sangat indah, sungai yang sangat harum. Bahkan rasa dari air sungai itu lebih manis daripada madu. Dengan harumnya yang sangat luar biasa, jernih, yang sangat menarik hati. Itulah salah satu gambaran dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang senang bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya pada bulan Rajab. Karena itu, masal muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita benar-benar memanfaatkan datangnya bulan Rajab ini untuk memperbanyak dari beribadah kepada Allah. Tentunya hadis-hadis yang lain tentang pentingnya beribadah pada bulan Rajab masih banyak yang tidak sempat disampaikan di tempat ini. Bahkan ada satu peristiwa yang sangat luar biasa konon Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan juga pada bulan Rajab yang riwayatnya sangat masyur bahkan juga ditulis di dalam Al-Quran atau dicatat dalam Al-Quran tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dengan riwayat-riwayat yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita semua yaitu kemarin Kamis adalah tanggal 1 Rojab, sekarang tanggal 2. Bagi yang ingin berpuasa mungkin kemarin atau hari ini belum sempat dipersilakan mulai besok dan seterusnya sampai akhir bulan Rojab. Demikian juga barangkali kita kemarin belum sempat memperbanyak solawat atau beribadah kepada Allah hanya asal-asalan, maksudnya ibadah sunnah. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita mulai mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbanyak beribadah kepadanya agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang diturunkan oleh Allah pada syahrullah bulannya Allah yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin ja'alallahu iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم